dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota mayangka. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh. akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. sebagai Ratanja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rizal, Panji Ketawang masih menggenggam tangannya erat-erat. Praharsini berusaha menepiskannya, tapi nampaknya Panji Ketawang tenang-tenang saja. Tanganmu halus sekali, Praharsini. Dan wajahmu cantik sekali. Aku tidak membutuhkan pujianmu. Pergi dari sini. Hei, kenapa kau bersikap kasar kepadaku? Hmm? Apa bedanya Panji Ketawang dan Ratancara? Lepaskan tanganku, Panji. Lepaskan. Hmm, kau tertarik pada Ratanca, bukan? Apa urusanmu? Hmm, kau perempuan tidak setia. Baru saja kau ditinggal mati kekasihmu. Dan sekarang kau sudah tertarik pada laki-laki yang lain. Tapi kau juga seorang perempuan bodoh. Daripada bermain-main dengan Ratanca, mengapa kau tidak menjadi wanita persembahan untuk Gusti Prabu? Aku tidak butuh nasihatmu. Pergi dari sini mengerti kataku? Jangan begitu, Praharsini. Akulah yang membawamu datang ke istana Majapahit ini. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku. Dan bukan sebaliknya. Lepaskan hmm? tanganku, Panji. Lepaskan. <laughs> sabar. Sabar, manis. Hmm? Hmm? <laughs> kau memang benar-benar seorang wanita yang mempesona. Kurang ajar. Lepaskan tanganku, Panji. Hmm? Lepaskan. Hmm? oh, <laughs> jadi kau tidak mau melepaskannya? Atau kau ingin aku berteriak-teriak minta tolong? Kau ingin aku menjerit-jerit sehingga orang-orang berdatangan kemari dan menangkapmu? lah itu pemuda goblok, Panji. Ya, kau bodoh dan pemalas. Kau pikir aku tidak bisa mencelakakanmu? Kalau sampai aku berteriak, dan kau berada di tempat ini. Dan aku akan mengadukan kepada Gusti Ramapati. Kau bisa membayangkan nasib apa yang akan menimpa dirimu? Uh, oh, ya. Baik. Baik, Praharsini. Uh, ah, aku... Aku minta maaf. Nah, ternyata kau hanya seorang pemuda pengecut. Aku tidak sudi berhubungan dengan laki-laki seperti kau. Cepat pergi dari sini. Enyah dari hadapanku. Uh, baik, baik Praharsini. Baik, aku akan segera pergi. Baru saja Panji Ketawang membalikkan punggungnya, pada saat itulah Ratanca muncul. Panji Ketawang menjadi semakin bertambah kikuk. Ada apa? Aku mendengar suara ribut-ribut. Apa yang telah kau lakukan pada Praharsini, Panji? Uh, tidak. Tidak apa-apa, Ratanca. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya sekedar menengoknya. Aku khawatir dia sakit lagi. Uh, aku pergi dulu ke Harsini. Ratanca bisa menemanimu. Ada apa Prasini? Apa yang telah dilakukannya kepadamu? Dia hanya memegang-megang tanganku Ratanca. Dia belum sempat bertindak terlalu jauh. Dia takut karena aku mengancam akan berteriak. Ah, Panji. Panji ketawa. Kasihan temanku itu. Sebenarnya dulu ketika Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni masih tinggal di Majapahit, dia bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Tapi sayang sekali, Nampaknya Panji memang tidak suka bekerja keras. Dia hanya mau enak-enakan saja. Aku benci pemuda seperti itu. Pancaran matanya seringkali tidak sopan kepada wanita. Sudahlah, Prasini. Jangan memperuncing masalah. Lupakan saja. Yang penting dia tidak akan mengulanginya lagi. Ah, Ratanca. Iya. Mengapa kau datang kemari? Apakah kau mempunyai keperluan khusus? Tidak, Prasini. Aku hanya kebetulan lewat. Dan aku mendengar kalian ribut-ribut. Aku tidak mempunyai keperluan apa-apa. Ratanja, uh, eh, bagaimana... Uh, uh, aku masih menunggu kesediaanmu. Kesediaan apa, Prasini? bawalah aku pergi dari sini. Tolonglah aku, Ratanja. Tolonglah aku. Ratanja. kau tidak kasihan padaku? Lihatlah, aku tidak mempunyai gairah apa-apa selama tinggal di rumah ini. Aku seperti orang tawanan. Aku sama sekali tidak bisa gembira. Aku ingin tersenyum. Aku ingin tertawa seperti yang lainnya. Tapi sulit sekali. Hatiku sedih ratanca. Rasa-rasanya hidupku sudah hampa. Rasa-rasanya Hidupku sudah kehilangan arti. Kau harus berusaha menumbuhkan semangat hidupmu, Prasini. Berusahalah. Aku akan membantumu. Tidak bisa, Ratanca. Selama aku masih berada di tempat ini, dan selama aku masih dicalonkan menjadi wanita persembahan, tidak bisa. Oh, Rasa-rasanya, aku ingin pergi jauh sekali Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Aku sudah jauh dari orang tuaku, dari desa kelahiranku, dan dari orang-orang yang kucintai. Tolonglah aku, Ratanca. Kalau kau tidak mau menolongku, apa yang akan terjadi pada diriku? Aku benar-benar sudah patah semangat. Dengarlah, ah. Prasina. Kadangkala kita memang menghadapi masa-masa yang sulit. Kadangkala kita terpaksa menghadapi tantangan yang cukup berat. Tapi bukan berarti kita lalu patah semangat. Kita harus tetap tegar. Kita harus tetap berdiri dengan kokoh untuk menyambut berbagai macam tantangan. Percayalah, Prasina. Kau bisa. Kau pasti bisa meloloskan diri dari kesulitan ini. Kau jangan membohongi aku, Ratanca. Selama ini, kau ku kenal sebagai seorang pemuda yang jujur. Sayang sekali kalau kejujuranmu harus kau kotori dengan kebohongan. Kau pikir aku tidak tahu siapa wanita persembahan itu? Suatu saat nanti, aku akan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanagara dan aku akan dipaksa untuk melayani beliau. Dan setelah Prabu Janagara bosan, setelah diriku ini tidak berharga lagi di depan beliau, nasib apa yang akan kuterima selanjutnya? Tataplah mataku, Ratanja. Jangan berpaling. Aku minta bantuanmu. Coba jawablah. Nasib apa yang akan diterima oleh seorang wanita persembahan kalau dirinya sudah dicampakkan oleh Gusti Prabu? Aku tidak tahu ini. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tahu Ratanca. Seorang emban di rumah ini pernah bercerita kepadaku pada suatu malam. Dia menceritakan nasib buruk yang menimpa wanita-wanita persembahan. Mereka semuanya hilang lenyap begitu saja. Nasibnya tidak ketahuan rimbanya. Apakah aku harus mengalami hal yang sama? Kau tidak harus percaya pada cerita yang dituturkan emban itu. Kukira tidak seburuk itu Prasini. Sudahlah Ratanja. Kalau kau tidak mau menolongku, ya sudah. Aku mau istirahat Ratanja. Oh, maafkan aku Prasini. Aku benar-benar tidak bisa menolongmu. Aku di sini karena tugas. Aku ditugaskan menjagamu, merawatmu, sehingga kau sembuh, dan bukan membawamu pergi. Maafkan aku Prasini. Sebenarnya, sebenarnya aku merasa iba. Aku kasihan padamu. Tapi, aku tidak mau mengkhianati Gusti Ramapati. Aku harus menjadi seorang abdi yang baik Aku berhutang budi pada Gusti Ramapati. Sekali lagi, maafkan aku sini. Maafkan aku. Menyesal sekali. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, tinggalkan aku Ratanca. Selamat malam. Duduklah Ratanja. Iya, Gusti Ramapati. Aku ingin tahu bagaimana perkembangannya Praharsini. Apakah dia sudah menjadi lebih baik? Ampun, Gusti. Hamba sedang berusaha dengan sekuat kemampuan hamba untuk mengembalikan semangat Praharsini. Tapi hasilnya masih belum begitu mengembirakan, Gusti. Sakit apa sebenarnya perempuan itu? Sebenarnya dia tidak sakit, Gusti. Dia hanya kehilangan semangat hidup. Dia banyak melamun, kurang nafsu makan. Itulah sebabnya sampai sekarang tubuhnya masih kelihatan lemah, Gusti. Dia harus segera menjadi sehat kembali, Ratanca. Sebab ketahuilah, aku menaruh harapan yang besar kepada perempuan itu. Dialah yang paling cantik di antara yang lain. Aku yakin Gusti Prabu akan merasa puas jika dilayani Praharsini. Kau harus bekerja dengan baik. Kau harus bekerja keras, Ratansa. Iya, Gusti. Hamba akan terus berusaha. Kau boleh menemui Praharsini karena dia memang menjadi tanggung jawabmu. Kau memang kutugaskan untuk merawatnya. Tapi kau jangan terlalu dekat dengannya, Ratanca. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang kurang baik. Aku mendapat laporan dari Panji Ketawang. Dia mengatakan bahwa kau telah menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan Praharsini. Apa benar demikian? Ampun Gusti Ramapati. Bagaimana hamba dapat menangani gadis itu jika hamba tidak diperbolehkan berhubungan dengannya? Hamba harus dapat menghibur hatinya, membesarkan semangatnya hamba harus dapat mengembalikan kepercayaan dirinya. Itulah sebabnya hamba sering mengunjunginya. Tapi hamba tidak mempunyai maksud yang lain, Gusti. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas dari Gusti Ramapati. Baiklah, aku percaya kepadamu, Ratanja. Aku percaya kau tidak akan menyalahgunakan wewenang dan tugas yang kuberikan kepadamu. Ada apa itu Rawedeng dan Rayuyu? Kasih. Hamba terpaksa mengganggu Gusti Ramapati. Ada apa? Mengapa kau berlari-lari kemari, Ramadeng? ini Gusti. Perempuan itu mencoba untuk bunuh diri, Gusti. Bunuh diri? Ah, benar, Gusti Ramapati. Dia coba memotong pergelangan tangannya dengan pecahan-pecahan piring, Gusti. Darah banyak sekali yang keluar. Kami segera mencari Ratanca, Gusti. Uh, tapi rupanya Ratanca sedang menghadap Gusti Ramapati. Cepat, Ratanca. Kau tangannya persoalan ini. Aku tidak ingin Praharsini binasa karena tindakannya yang sangat bodoh. Cepat. Iya, Gusti Ramapati. Hamba akan segera melihatnya. Sanca buru-buru meninggalkan ruangan pendopo. Dia bergegas melangkah ke ruangan bilik di mana Praharsini ditempatkan. Sang Ramapati, Rawedeng dan Rayuyu menyusul kemudian. Mereka melihat Praharsini terparing lemah di atas ranjang. Darah masih mengucur di bagian pergelangan tangannya. Ratanca segera bekerja. Dia meramu daun-daunan, kemudian menempelkannya pada bagian pergelangan tangan, lalu membebatnya dengan kain. Wanita cantik itu masih terbaring pingsan, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat sekali. Bagaimana Ratanja? Bagaimana keadaannya? Darahnya banyak sekali keluar, Gusti. Untung hamba mempunyai persediaan dedaunan pemampat darah. Sepertinya sekarang sudah tidak mengalir lagi, Ratanja. Iya, darahnya sudah tidak keluar lagi. Apakah lukanya tidak berbahaya, Ratanja? Mudah-mudahan saja tidak, Gusti. Setelah nanti darahnya mampat, hamba akan membuat ramuan daun-daunan untuk menguatkan tubuhnya. Hmm, ya. Dan mudah-mudahan saja dia akan segera sembuh. Nekat sekali perempuan itu. Kau harus benar-benar menjaganya Ratanca. Aku tidak ingin dia mencoba bunuh diri lagi untuk yang kedua kalinya. Hamba akan menjalankan perintah Gusti. Untuk sesaat lamanya mereka masih berada di ruangan bilik. Prahar sini masih terlentang tapi tak lama kemudian wanita cantik itu mulai bergerak-gerak. Ratan buru-buru menghampirinya. Uh, apa yang terjadi? Tenanglah, Prarsin. Kami semua akan berusaha menolongmu. Tenanglah. Kau tidak usah takut. Uh, kau Ratanca? Iya. Aku di sini. Aku akan selalu menunggumu dan merawatmu. Praharsini, mengapa kau berbuat sebodoh ini? Bunuh diri, bunuh diri. Rupanya kau tidak sadar apa yang kau lakukan, Praharsini. Uh, ah, mengapa? Mengapa kau datang kemari? Mengapa kalian datang kemari? Tidak, aku tidak mau bertemu dengan kalian. Aku tidak mau berbicara denganmu, Ramapati sini, tenanglah. Suruh mereka pergi, Ratanca. Aku tidak mau bertatap muka dengan orang-orang itu. Mereka licik. Mereka jahat. Aku tidak sudi berbicara dengan mereka. Suruh mereka pergi. Suruh mereka pergi. sini, beliau adalah Gusti Ramapati. Beliau ingin tahu keadaanmu. Beliau ikut mencemaskan keadaan. Tidak, aku tidak suka orang itu. Suruh dia pergi. Pergi. Pergi kalian dari sini. Untuk apa kalian datang kemari? Kalian telah membuat hidupku menderita. Kalian telah merampas kebahagiaanku. Pergi. Kami tidak bermaksud apa-apa, Praharsini. Kami hanya ingin tahu keadaanmu. Baru saja kau melakukan tindakan yang sangat bodoh. Kau mencoba untuk bunuh diri. Kami sangat menyesalkan sikapmu ini. Kau, kau mau pergi atau tidak? Pergi, pergi kataku, pergi, pergi kalian, nyala kalian, ah, pergi. Ah, Prasini, Prasini, jangan. Jangan taruh sini. Sudahlah taruh sini. Jangan. Pergi kataku. Aku tidak sudi bicara dengan kalian. Kalian orang-orang yang menjijikkan. Pergi. Pergi. sekitar sini. Mereka sudah pergi. Tapi sebenarnya kau tidak boleh berbuat seperti itu. Kau harus menghargai Gusti Pati. Sekarang ini kau tinggal di rumah beliau. Siapa yang ingin tinggal di sini, Ratanca? Tempatku bukan di sini. Bagiku, tempat ini seperti neraka. Aku diculik di tengah jalan dan aku digelandang kemari seperti barang. Aku tidak pernah bermimpi suatu ketika akan tinggal di tempat seperti ini. Ya, tempat ini memang indah. Rumah seorang pembesar istana yang megah dan mewah. Tapi aku sama sekali tidak kerasan tinggal di dalamnya. Aku tidak tahu mengapa hatimu keras laksana batu Prasini. Seharusnya kau dapat menerima semua ini dengan hati yang lapang. Sudah, Tanca. Tak ada gunanya kau memucuk-pucuk aku lagi. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang kuanggap paling baik untuk diriku. Baru saja kau melakukan suatu tindakan yang sangat bodoh sini. Bunuh diri. Mengapa kau harus menempuh jalan sesat seperti itu? Aku lebih suka mati daripada menjadi wanita persembahan dan ditempatkan di ruangan ini seperti barang. Suatu saat, barang itu akan menjadi barang bekas yang tidak ada harganya sama sekali. Aku tidak mau, Ratanca. Kalau tidak mau, lalu kau mau apa? Kau bisa apa? Aku tidak tahu, Ratanca. Aku benar-benar sudah putus asa. Kalau saja kau mau menolongku. Tolonglah aku, Ratanca. Bawalah aku pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan lagi. Mahars ini menangis terseduh-seduh. Dia menjatuhkan tubuhnya di pangkuan Ratanja. Ratanja terkejut. Untuk sesaat lamanya dia menjadi gugup. Hatinya berdebar-debar. Tapi tangannya perlahan-lahan bergerak mempelai rambut Praharsini yang hitam dan panjang. Tolonglah aku, Ratanja kalau kau kasihan padaku, tolonglah aku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin pergi dari sini. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tenanglah, Rosini. Tenangkan hatimu. Kau kasihan padaku, bukan? Iya. Aku kasihan padamu. Aku merasa iba melihat keadaanmu. Kalau begitu, kau harus menolongku. Lakukanlah sesuatu untuk menolongku. Carilah kesempatan yang baik. Carilah waktu yang tepat. Dan bawalah aku pergi dari tempat ini. sini. mengapa kau masih belum mengerti juga? Aku di tempat ini tidak mempunyai wewenang apa-apa. Aku tidak bisa berbuat sekendak hatiku. Kekuasaan dan pengaruh Gusti Ramapati sangat besar di istana ini. Kapan saja beliau dapat memerintahkan prajurit-prajurit untuk membunuh orang. Kau tahu itu bukan? Jadi, jadi bagaimana Ratanca? Apakah aku harus tetap tinggal di sini? Dan suatu saat nanti, aku akan diserahkan kepada Prabu Negara sebagai wanita persembahan. Tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati saja, Ratanca. Jangan, Tarsini. Jangan. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih untung bagi mereka yang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jangan, Prarsini. Kau harus tabah. Ya. Hanya itulah yang bisa kau lakukan saat ini. Hanya itulah yang terbaik. Jadi, benar kau tidak mau menolongku. Kau tega melihat keadaanku seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, sudahlah. Pergilah, Ratanja. Tak ada gunanya lagi kau datang kemari. Pergilah. Bersini. Cepatlah pergi, Ratanja. Tinggalkan aku. Biar aku sendirian saja. Aku tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Api semangatku benar-benar sudah padam. Pergilah, Ratanja. Pergilah, kataku. Benar sini. Aku masih harus membuat ramuan daun-daunan untuk menguatkan tubuhmu. Kau telah banyak kehilangan darah. Aku telah kehilangan segala-galanya. Ya, segala-galanya. Akhirnya pergi meninggalkan Praharsini. Dia berjalan dengan lesu ke ruangan biliknya. Waktu cepat berlalu, malam segera tiba. Ratanca duduk termenung di ruangan biliknya. Dia berusaha mencampakkan pikiran-pikiran tentang Praharsini. Tapi setiap kali dia berusaha, pada saat itulah dia gagal. Ratanca mengeluh dalam hati. Ah, Praharsini, kasihan sekali gadis itu. Nampaknya dia benar-benar sudah putus asa. Kalau aku tidak segera datang, barangkali gadis itu hanya tinggal nama. Nampaknya pikirannya benar-benar gelap. Dia nekat bunuh diri. Dia nekat mengambil jalan pintas untuk mengatasi kesulitannya. Oh, ah, Perharsini. Mengapa aku terus-menerus memikirkan gadis ini? Apa sebenarnya yang ku alami? Hatiku senantiasa berdebar setiap kali menjamah tubuhnya. Jantungku seperti berhenti berdenyut setiap kali bertatapan pandang dengannya. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Barangkali, barangkali aku telah jatuh cinta pada prasini. Apa? Cinta? Sampai saat ini aku belum pernah mengalaminya. Mungkinkah aku jatuh cinta pada gadis itu? Atau barangkali aku hanya merasa iba, merasa kasihan kepada nasibnya yang malang. Apakah cinta itu sesungguhnya? Ratanca terus duduk termenung di ruangan biliknya. Menjelang tengah malam dia merasa sangat mengantuk. Dia lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dia memejamkan matanya, berusaha untuk tidur. Tapi baru saja dia akan terlelap, mendadak terdengar ketukan pintu lirih. Maaf Tuan Ratanja, maaf kalau hamba telah mengganggu Tuan. Ada apa Bimban? Ada titipan untuk Tuan. Oh, apa ini? Surat, surat dari Prahara sini untuk Tuan Ratanja. Hmm. Baiklah Bimban, terima kasih. Cepat kau tinggalkan tempat ini. Jangan sampai ada orang tahu. Ya Tuan, hamba juga berhati-hati sekali. Perahar sini juga berpesan agar jangan sampai ada orang yang tahu. Maaf Tuan, hamba mohon permisi. Iya Bimban, sekali lagi terima kasih. Wanita setengah tua, salah seorang emban di rumah kediaman Sang Ramapati itu pun segera pergi. Ratanja berdiri termangu sebentar di tengah-tengah pintu. Dia menimang-nimang selembar daun lontar. Setelah menutup pintu, dia mulai membaca aksara-aksara yang terpampang di atas selembar daun lontar itu. Aksara yang ditulis oleh Praharsini. Thank you. Aku tahu kau orang baik. Kau seorang pemuda yang jujur. Hanya kaulah yang kupercaya. Karena itulah aku mau menulis surat kepadamu. Ratanca, terima kasih atas pertolonganmu kepadaku selama ini. Aku banyak berhutang budi kepadamu. Dengan apa aku harus membalasnya? Hatiku sangat sedih, Ratanca. Kadangkala napasku menjadi sesak. Aku merasa tempat ini sangat pengap. Aku ingin pergi. Aku ingin pergi sejauh-jauhnya. Tapi sayang sekali. Sayang sekali kau tidak bersedia menolongku. Kalau saja kau mau membawaku pergi, alangkah bahagianya hatiku. Dan aku akan melakukan apa saja seperti yang kau inginkan. Aku akan selalu menurut kepadamu, Ratanca. Ratanca, sebaiknya mulai sekarang kau tidak usah mengunjungi aku lagi. Aku tidak marah kepadamu, tapi kukira tak ada gunanya kau mengunjungi aku lagi. Dan aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Aku telah mencoba untuk bunuh diri. Aku akan menamatkan riwayat hidupku Kukira itulah jalan yang paling baik. Memang, aku telah gagal. Tapi aku akan mencobanya lagi. Dan nanti, jika aku gagal lagi, aku akan terus mencoba. Aku akan terus mencoba sampai berhasil. Kau tidak mengerti, Ratanja. Kau tidak pernah bisa memahami isi hatiku. Kau tidak bisa meraba gejolak jiwaku. Aku sedih, Ratanja. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak kuat menyandang penderitaan ini. Nah, Ratanja. Maaf kalau aku telah mengganggu tidurmu. Tapi memang aku harus menulis sesuatu untukmu. Kau orang baik. Aku harus meninggalkan kenang-kenangan untukmu. Kalau sampai nanti kita tidak pernah bisa bertemu lagi. Karena aku sudah hidup di alam lain Bersama surat ini kuucapkan Selamat tinggal Ratanca Selamat tinggal Maafkanlah kalau aku pernah berlaku kasar kepadamu Maafkanlah kalau ada kata-kataku yang telah menyinggung perasaanmu selama kau merawatku. Thank you. Marsini. Dia ikut sedih. Dia ikut prihatin melihat keadaan gadis cantik itu. Marsini, aku tahu gadis itu tidak main-main. Dia pasti benar-benar akan mencoba lagi. Kalau aku tidak segera menuruti keinginannya, dia pasti akan mencoba lagi. Dan aku tidak bisa terus-menerus mengawasi seorang gadis yang sudah nekat. Tapi aku harus bagaimana? Aku tidak mungkin mengikuti kemauannya. Bagaimana aku bisa membawanya pergi dari Majapahit? Kalau sampai Gusti Ramapati tahu, beliau pasti akan marah sekali. Dan beliau mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Di mana aku bisa menyembunyikan Prarsini? Gusti Ramapati seperti mempunyai seribu muka dan beribu-ribu pasang mata. Kalau aku tak bisa membawa lari sini dari Majapahit, aku tidak mungkin bisa terus-menerus bersembunyi di suatu tempat. Suatu saat nanti, prajurit-prajurit Majapahit pasti akan bisa menemukan kami. Tapi, kalau aku terus berdiam diri, gadis itu pasti akan melaksanakan niatnya. Bagaimana kalau sampai dia berhasil bunuh diri? Oh, serba repot, serba salah. Tapi aku harus segera memutuskannya. Ya, baiklah, aku akan menemuinya. Paling tidak, aku masih bisa memujuk Prasini. Oh, ah, aku sudah membaca isi suratmu, Prasini. Maafkan aku, Ratanja. Aku telah mengganggu ketenanganmu. Seharusnya aku tidak menulis surat seperti itu. Tidak apa. Mudah-mudahan saja kau hanya main-main. Mudah-mudahan kau tidak bersungguh-sungguh. Tidak, Ratanja. Aku tidak main-main. Kalau memang kau tidak bersedia menolong aku, suatu saat aku pasti akan melaksanakannya. Aku sudah mencobanya sekali dan gagal. Tapi aku akan mengulanginya lagi mengulangi dan mengulangnya lagi. Praharsini, jangan begitu. Bunuh diri itu perbuatan yang sangat tercela, tercela dan penuh dosa. Ah, aku tidak peduli lagi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Kau harus bersabar, Prasini. Semua kesulitan ini pasti akan berlalu jika kau mau bersabar. Ratanca. Iya. Sekarang juga aku minta ketegasanmu. Apakah kau mau menolong aku? Tenanglah, Prasini. Aku tahu pikiranmu sedang kacau. Tenanglah. Jawablah pertanyaanku. Apakah kau bersedia menolong aku? Kau bersedia membawa aku pergi dari Majapahit? Ah, aku... Bagaimana aku bisa melakukannya? Kau tahu sendiri, Prasini. Banyak sekali prajurit Majapahit berkeliaran di sekitar tempat ini. Rumah kediaman Gusti Ramapati dijaga ratusan prajurit. Bagaimana aku bisa membawamu keluar dari tempat ini? Kau masih belum menjawab pertanyaanku, Ratanja. Aku hanya ingin mendengar jawabanmu. Baiklah. Katakanlah aku bersedia. Tapi bagaimana caranya? Ah, jadi kau bersedia, Ratanca? Kau bersedia membawaku pergi dari sini? Tenanglah, Prasini. Tenanglah. Ah, Ratanca, aku gembira sekali. Tiba-tiba semangatku tumbuh kembali. Tapi benar bukan? Kau bersedia membawaku pergi dari sini? Ah, Ratanca. Ah. Arsini memeluk Ratanca. Ratanca terkejut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Praharsini mendekapnya erat sekali. Erat sekali, seolah-olah Ratanca tak akan dilepaskannya lagi. Ratanca menjadi gugup. Kembali hatinya berdebar-debar. Ah, Ratanca. Ah. Ratanca. Uh, terima kasih, Ratanca. Kau sudah membuatku hidup kembali. Kau membuat semangatku tumbuh kembali. Sudahlah, Prasini. Apa yang kau lakukan ini Sudahlah. Tidak, Ratanja. Aku akan terus memelukmu. Aku bahagia sekali. Lihatlah, bukankah wajahku berseri-seri? Aku gembira sekali, Ratanja. Biarlah aku terus memelukmu. Inilah satu-satunya cara untuk mengucapkan terima kasihku. Biarlah aku mendekapmu, Ratanja. Kembali Praharsini mendekap Ratanja erat-erat. Ratanja sampai susah bernapas. Tapi akhirnya Ratanca menyerah. Dia balas mendekap Praharsini dengan erat. Mereka saling berdekapan. Sementara malam terus berjalan. Yang penting, kau bersedia menolongku, Ratanca. Ah, eh, lepaskanlah dekapanmu. Ah, dan marilah kita bicara baik-baik. Ah, ayolah, lepaskanlah. Aku tidak biasa melakukan hal seperti ini. Tanganmu dingin, Ratanca. Kau... Kau memelukku erat sekali. Ah, aku, aku sampai, ah, aku, aku menjadi gugup. Ah, baiklah, bagaimana? Apa yang akan kau bicarakan? Tapi kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Kau sudah bersedia menolongku, dan kau harus melaksanakannya. Iya, baiklah Tarsini. Aku menyerah. Tapi sekarang ini kita menghadapi kesulitan yang sangat besar. Tidak mudah bagi kita untuk keluar dari lingkungan istana Majapahit. Semua tempat dijaga dengan ketat, dan prajurit jaga berkeliaran sepanjang hari, sepanjang malam. Lalu, bagaimana kita bisa memperoleh kesempatan? Kesempatan itu pasti akan datang, Ratanca. Yang penting, kau mau menolongku. Itu saja. Aku tidak membutuhkan yang lain. Yang penting, kau bersedia menolongku. Apakah sudah kau pikir masak-masak sini? Sudah. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Sebab ketahuilah, yang akan kita hadapi sekarang ini adalah pemerintah Majapahit. Yang akan kita hadapi adalah kekuasaan Gusti Ramapati. Yang akan kita hadapi adalah prajurit-prajurit Majapahit yang tangguh. Sedangkan kita hanyalah berdua. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apalah artinya kekuatan dua orang seperti kita ini? Cobalah, renungkan dulu baik-baik ini. Jangan terburu nafsu. Aku tahu, Ratanja. Lingkungan istana Majapahit ini dijaga ketat prajurit-prajurit. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau mencari kesempatan, kita pasti akan berhasil meloloskan diri. Baiklah, aku akan berusaha. Tapi aku minta waktu. Kukira kita tidak bisa melaksanakannya malam ini. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Aku harus mencari kesempatan itu. Aku akan menunggu, Ratanca. Aku akan sabar menunggu. Tapi jangan terlalu lama. Iya. Aku pergi dulu, Prasina. Pergilah, Ratanca. Aku akan menunggumu. Tapi, kapan kau akan datang? Aku belum bisa memastikannya. Kau siap-siap saja. Yang jelas, aku akan datang pada suatu malam. Dan kau harus siap dari sekarang. Nah, selamat malam Prasini. Dan ingat, kau harus sabar. Jangan terburu nafsu. Ya, Ratanja. Aku akan mengikuti perkataanmu. Selamat malam, Ratanja. Dari mana kau Ratanca? Sudah dua kali aku mencarimu ke ruangan bilikmu Dan kau tidak ada Dari mana saja kau? Aku hanya berjalan-jalan saja Panji Hei, eh, kau kelihatan gelisah Kau tidak seperti biasanya Ratanca Aku tidak apa-apa Aku hanya merasa lelah melah dan mengantuk Sudah beberapa hari ini kulihat kau senang sekali berkuda Aku sudah sejak lama senang menunggang kuda Menunggang kuda adalah salah satu kegemaranku, Panji. Kuliah berkuda mondar-mandir di sekitar istana ini. Kemarin aku melihatmu berkuda menyusuri lorong di tepi alun-alun. Apakah kau sedang mencari seseorang? Oh, tidak, Panji. Aku tidak mencari siapa-siapa. Aku hanya berjalan-jalan saja. Aneh sekali. Tidak biasanya kau begitu, Ratanja. Ah, oh ya. Apakah kau sudah menghadap Gusti Ramapati? Belum. Kau disuruh menghadap beliau, Ratanca. Gusti Ramapati ingin tahu perkembangan Praharsini. Iya. Kalau begitu, aku harus menghadap beliau sekarang. Hiya, hiya, hiya. Ratanca. Ratanca. Aku tahu. Dia pasti menjalin hubungan akrab dengan gadis cantik itu. Dia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Aku dapat melihat gelagatnya. Panci Ketawang menunjukkan sikap yang tidak bersahabat pada Ratanja. Dia tersenyum penuh arti. Bagaimana keadaan gadis itu, Ratanca? Ampun, Gusti. Sampai sekarang, praharsini masih tetap belum banyak perubahan. Tapi, hamba masih terus berusaha, Gusti. Aku memberimu waktu tujuh hari, Ratanca. Dalam waktu tujuh hari, kau harus sudah dapat membereskannya. Prahara sini sudah harus dibawa menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Kau tahu, Aku telah gagal dengan dua orang gadis yang dibawa panci ke Tawang. Mereka ternyata tidak dapat diandalkan. Mereka dua orang gadis itu telah mengecewakan. Sekarang aku harus berpaling kepada Praharsini. Sebab kalau sampai Gusti Prabu kembali kecewa, aku yang malu Ratanja. Aku akan kehilangan muka. Kau tahu hal itu? Iya, Gusti. Hamba tahu. Panji Ketawang, Rawedeng, dan Rayuyu melaporkan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa beberapa hari terakhir ini kau seringkali mondar-mandir di sekitar istana Majapahit. Kau berkuda ke sana kemari. Apa yang sedang kau lakukan, Ratanca? Hmm? Ampun, Gusti. Hamba tidak sedang melakukan apa-apa. Hamba hanya berkuda saja. Kau harus menangani prahara sini secara baik. Kau jangan pergi kemana-mana dulu. Aku sangat mengharapkan bantuanmu Ratanca. Iya, Gusti. Hamba akan berusaha tidak mengecewakan hati Gusti Ramapati. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. punggung bukit. Malam terasa sunyi. Beberapa orang prajurit jaga mondar-mandir di depan rumah kediaman Sang Ramapati. sini gelisah di ruangan tidurnya. Sebentar berdiri, sebentar duduk. Seharusnya dia sudah datang. Kalau memang Ratanja menepati janjinya, dia pasti datang malam ini. Tapi, mengapa dia belum juga muncul? Apakah dia tidak menepati janjinya? Atau barangkali dia mendapatkan kesulitan untuk mencari kesempatan. Oh, Ratanja, pemuda itu masih sangat lugu. Aku tahu dia seorang pemuda yang baik. Dia jujur dan baik. Kalau sampai dia mendapatkan kesulitan karena ingin menolongku, aku merasa berdosa sekali. Ah, siapa? Aku. Aku sini. Cepat buka pintunya. Ah, kau Ratanja. Kukira kau tidak datang. Aku sudah cemas menunggumu. Aku akan menepati janjiku berharus Ah, cepat masuklah Ratanja. Kita bicara di dalam. Iya. Bagaimana Ratanca? Sudah dua hari ini aku cemas menunggumu. Aku hampir tidak bisa tidur. Aku ingin sekali menemuimu. Tapi aku tidak mempunyai alasan yang tepat. Dengar sini. Ya? Apakah aku sudah siap? Uh, maksudmu? Malam ini juga kita akan meninggalkan Majapahit. Apa kau sudah siap? Jadi kau sudah memperoleh kesempatan itu, Ratanca. Kau sudah memperoleh jalan yang aman? Kau sudah mempunyai cara untuk bisa meninggalkan rumah kediaman Ramapati ini? Aku lihat beberapa orang prajurit mundar mandir di halaman. Jawablah pertanyaanku dulu. Apa kau sudah siap? Ah, sudah, Ratanca. Aku sudah siap. Barangkali usaha kita ini akan gagal, Prasini. Apa kau sudah siap? Ah, kita tidak boleh gagal, Ratanca. Tapi kalau memang kita harus gagal, apa boleh buat? Aku sudah siap menanggung akibatnya. Kita akan menempuh jalan yang berbahaya. Mungkin nyawa kita yang menjadi taruhannya. Kau sudah siap? Kau tidak usah khawatir, Ratanja. Aku pun tidak ragu-ragu lagi. Kalau memang kau sudah siap membawaku pergi dari Majapahit, aku pun sudah siap. Iya. Kalau begitu, baiklah. Sekarang kau benahi pakaianmu. Bawalah bekal sedikit untuk di perjalanan nanti. Aku sudah menyiapkan seekor kuda. Nah, dan lihatlah, aku membawa sekulung tambang. Tambang? Untuk apakah itu? Kita tidak mungkin melewati jalan biasa. Di mana-mana banyak berkeliaran prajurit-prajurit Majapahit. Kita harus memanjat tembok benteng untuk bisa keluar dari lingkungan istana ini. Kau berani melakukannya ke sini? Kau tahu, Ratanja, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku memang sudah bertekad pergi dari tempat ini. Ya, sekalipun aku harus berhadapan dengan ujung tombak prajurit-prajurit Majapahit, aku tidak takut dan aku tidak gentar. Nah, kalau begitu, kita akan mengadakan persiapan sekarang. Kita bisa meninggalkan ruangan bilikmu ini melalui jalan butulan di belakang. Oh, apakah jalan butulan tidak dijaga prajurit, Atanja? Sebentar lagi mereka akan datang untuk menjaga jalanan ini. Sekarang belum. Ayo, cepat pergi sini. Mudah-mudahan saja Sang Yang Widi melindungi kita. Harsini segera mengadakan persiapan. Mereka menunggu saat yang baik untuk keluar dari... Hati-hati. Kalau nanti ada yang menyapamu, kau tidak usah menyahut. Suaramu akan bisa dikenal sebagai suara perempuan. Biar Tanja, Aku akan menuruti perintahmu. Hmm, kukira ini saat yang baik. Para pembantu sudah tidur dan prajurit-prajurit jaga berkumpul di halaman depan. Ayo Prasina. Baik Ratanca, aku akan berjalan di belakangmu. Ya. Setelah menutup kembali pintu ruangan bilik, mereka berdua melangkah mengendap-endap di halaman samping. Mereka berjalan menuju pintu butulan, sebuah pintu kecil yang terletak di halaman belakang. Mereka dapat melewati pintu dengan selamat. Tak seorang pun melihatnya. Selanjutnya mereka berjalan menyusuri lorong yang agak gelap. Kita tunggu sebentar ini Tidak usah terburu-buru. Ah, aku hampir saja lupa menutup pintu ruangan bilik. Ah. ah. iya. Untuk sementara kita selamat. Tapi aku masih belum yakin apakah pelarian kita ini akan berhasil. Ah, di ujung lorong ini Barangkali ada beberapa orang prajurit jaga. Tapi mudah-mudahan saja mereka sedang berkeliling ke tempat-tempat yang lain. Lorong ini menuju kemana, Ratanca? Lorong ini menuju ke alun-alun. Tapi kita tidak usah melewati alun-alun. Kita harus memanjat dinding benteng untuk bisa keluar dari lingkungan istana ini. Ah, ayo ke sini, mumpung keadaan aman. Awas, Buntangan pakaianmu jangan sampai ketinggalan. Ah, baik, Tanja. Nasib mereka masih cukup mujur. Di ujung lorong tidak nampak seorang pun prajurit jaga. Suasana sangat sunyi. Ratanca segera mengurai tambang dan melemparkan ujungnya ke atas tembok benteng. Ujung tambang yang dipasang kail segera menyangkut di pinggiran tembok benteng. Kukira tambang ini cukup kuat Prasini. Kita akan memanjat ke atas kau berani melakukannya, Prasini? Kenapa tidak berani, Ratanca? Aku memang tidak pernah memanjat seperti seorang laki-laki. Tapi dalam keadaan seperti ini, aku berani melakukan apa saja. Iya. Oh, ah, Prasini, cepat. Cepat bersembunyi di sini. Oh, jangan, jangan di situ. Di sini, di sini. Ah, di balik rumpun tanaman menjalar ini. Cepat, Prasini. Ada apa, Ratanca? Aku mendengar langkah-langkah beberapa orang prajurit. Mereka berjalan menuju kemari. Tunggu, aku melihat bayangan melintas di sekitar tempat ini. Ah mungkin bayangan dahan-dahan pohon. Ah Bukan, jelas bukan. Bayangan manusia. Ah, mungkin kau sudah mengantuk. Orang mengantuk seringkali melihat bayangan macam-macam. Ah, sudahlah, lebih baik kita kembali ke gardu penjagaan. Tak ada apa-apa di sini. Ya, mungkin. Mungkin saja karena aku mengantuk. Tapi sepertinya Sepertinya aku benar-benar melihat bayangan manusia melintas. Ah, sudahlah. Daripada ngomong alur ngidul tidak karuan. Lebih baik kembali ke gardu penjagaan. Ah? <laughs> Di sana kita bisa ngobrol bersama teman-teman sambil minum tuak manis. Ayolah, tak ada apa di sini. Percayalah. Akhirnya dua orang prajurit Majapahit itu bergegas pergi. Setelah mereka lenyap di balik tikungan lorong, barulah Ratanja dan Praharsini menjadi tenang kembali. Jengko serasa mau berhenti perdanya Ratanca. Hampir saja kita tertangkap. Untung prajurit yang satu itu tidak percaya kata-kata temannya. Iya. Oh, kita harus segera naik ke atas tembok benteng ini. Sekalipun lorong ini tidak dijaga dengan ketat. Tapi sewaktu-waktu mereka dapat kembali lagi kemari. Ayolah, kau boleh naik sekarang. Aku akan memegang tambang dari bawah, ya. Kau jangan pergi kemana-mana dulu, Ratanca. Iya, cepat naiklah. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Baik, Ratanja. Rahar ini dengan susah payah memanjat tambang perlahan-lahan dia menyeret tubuhnya naik ke atas tembok. Beberapa kali dia hampir terpleset jatuh. Tapi gadis cantik dari desa Buhayabang itu pantang menyerah. Dia terus memanjat. Sementara Ratanca memegang tambang dari bawah. Akhirnya sini sampai juga di atas tembok benteng. Dan selanjutnya ganti Ratanca memanjat tambang. <laughs> tidak apa-apa? Tidak, Ratanja. Aku tidak apa-apa. Kau sendiri bagaimana? Pokoknya untuk sementara waktu kita selamat. Tapi kita tidak boleh bersikap sembrono. Sewaktu-waktu kita bisa saja tertangkap prajurit-prajurit jaga. Kita sudah berada di atas tembok benteng sekarang. Lalu apa yang akan kita lakukan, Ratanja? Kita bisa turun ke bawah sana dengan berpegangan tanaman-tanaman menjalar ini. Dan setelah sampai di bawah, kita lihat dulu keadaan. Kalau benar-benar aman, kita akan segera pergi ke suatu tempat. Aku menyembunyikan seekor kuda di suatu tempat. Itu, kita bisa menunggang kuda itu bersama-sama meninggalkan kota Raja Majapahit. Ya. Ah, aku gembira sekali, Ratanca. Aku bahagia sekali. Perjalanan ini memang cukup berbahaya dan menegangkan. Ya. Tapi hatiku bahagia sekali. Ah, Ratanca. Uh, uh kau lakukan ini, Prasini? Sudahlah. Aku ingin memelukmu, Ratanca. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Ah, kau harus mengucapkan terima kasih kepada Sang Yang Widi yang telah menyelamatkan kita. Tapi kita tidak perlu berpelukan atau berdekapan. Perjalanan kita masih panjang. Kita belum tentu akan berhasil. Ah, sudahlah Prasini. Kita harus segera turun dari tembok benteng ini. Ayolah. Kau turun dulu ya. Kau berani bukan turun ke bawah sana dengan berpegangan tanaman-tanaman menjelar ini? Ah, selama kau bersamaku, aku berani menempuh bahaya apapun juga. Oh, tunggu peran sini. Tunggu dulu. Ah. Oh, baringkan tubuhmu. Ayo, tundukkan wajahmu. Cepat, baringkan tubuhmu. Aku mendengar derap kaki kuda menuju kemari. Cepat. Tunggu segera mendekat, Kuratanja. Oh, mereka itu prajurit-prajurit ronda. Mereka biasa mengadakan tugas ronda berkeliling di sekitar istana ini. Oh, sebentar lagi, teman-teman mereka juga akan melewati jalan ini. Kita harus segera pergi dari sini. Ah, benar, Ratanja. Tempat ini masih kurang aman. Kita harus segera pergi. Iya, cepat kau turun dulu. Aku akan menunggu di atas sambil mengawasi suasana di sekitar. Ayo cepat ke sini. Turunlah. Hati-hati, jangan sampai peganganmu terlepas. Ah, baik, Ratanca. Tapi kau juga harus segera turun. Aku tunggu di bawah ya. dalam ruangan padang. Tidak biasanya ratanja memadamkan lampu. ratanja ratanja Bukalah pintunya, ratanja Aku mau bicara denganmu. Sebentar saja. rupanya oh, pintu tidak dikunci. Hmm. Aneh sekali. ratanja di mana kau Tanca? Ratanja? Kosong. Ruangan biliknya kosong. Ratanja tidak ada. Kemana dia pergi? Aduh, aduh, Tiba-tiba saja Panji Ketawang ingin menemui Ratanja. Tapi dia heran karena ruangan bilik Ratanja ternyata kosong. Hanya ada sebuah pelita menyala kecil terletak di sudut ruangan. Ratanca tidak ada. Hmm, kemana perginya Ratanca? Oh iya, aku tahu. Dia pasti pergi mengunjungi praharsi Nampaknya mereka berdua telah menjalin hubungan pribadi. Oh, Praharsini. Perempuan dari desa Buhayabang itu nampaknya dapat memikat hati Ratanca. Tapi aku tidak akan kehilangan akal. Kalau memang Ratanca diam-diam menjalin hubungan dengan Praharsini, aku akan melaporkannya kepada Gusti Rawapati. Ratanca, Ratanca, berani sekali kau menjamah seorang wanita persembahan. Apakah kau tidak tahu itu artinya? perlahan Panji Ketawang menutup kembali pintu ruangan bilik Latanja. Dan setelah itu dia bergegas pergi. Dia melangkah menuju ke halaman belakang, ke sebuah pondok kecil di mana sini ditempatkan. Dia ragu-ragu sejenak ketika melihat cahaya samar-samar di dalam ruangan. Pasti Ratanja ada di dalam ruangan ini. Apa yang telah dilakukannya terhadap sini? Berani sekali anak itu. Aku harus hati-hati. Mereka berdua tidak boleh mengetahui kehadiranku. Mereka pasti telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh di dalam sana. <laughs> Ratanca. Ratanca dan Bahar sini. Kalian berdua telah berbuat kotor. Kalian telah mengotori rumah kediaman Gusti Ramapati. Panci Ketawang melangkah mengendap-endap menghampiri dinding ruangan. Kemudian dia berusaha mengintip ke dalam. Sesaat lamanya dia mengintip. Oh, sepi sekali. Aku tidak mendengar suara apa-apa di dalam. Jangan-jangan mereka berdua telah tertidur. Oh, baiklah. Aku akan membuat mereka terkejut. Ratanja. Ratanja. Apa yang kau lakukan di situ, Ratanca? Kau ini keterlaluan sekali. Rupanya kau tidak bisa dipercaya oleh Gusti Ramapati. Kau ditugaskan menjaga dan merawat perempuan itu, dan bukan mengganggunya. Ratanca? Ratanca? Ratanca? Ratanca? Ayo, kalau kau sedang tidur, cepat bangunlah. Kalau sampai prajurit-prajurit jaga itu tahu Kau tidur di sini. Kepalamu akan segera menggelinding ke tanah. Cepat bangun, Ratanca. Aku ingin bicara sedikit denganmu. Aku ingin memberimu peringatan. Dan ini kulakukan karena kau adalah sahabatku. Kurang Tidak ada yang mau menjawab. Manusia-manusia busuk. mereka akan segera menanggung perbuatan yang tidak senonoh ini. Aneh sekali. Pintu ini juga tidak dikunci. Ratanca, dari sini. Di kalian? Ayo, kalian tidak usah takut. Aku yang datang. Kalau kalian bersikap baik kepadaku, aku tidak akan membocorkan peristiwa ini. Aku akan melindungi kalian di depan Gusti Ramapati. Ayolah Ratanca, jangan main-main. Aku tahu Kau bersembunyi dalam dekapan Praharsini. Ayolah, aku hanya ingin bicara sebentar denganmu. Panji Ketawang terus melangkah ke tengah-tengah ruangan. Pandangan matanya menyapu seluruh ruangan. Dia heran, ternyata ruangan itu pun kosong. Tak ada siapa-siapa. Baik Panca ataupun Praharsini juga tidak ada. Kurang ajar. Rupanya ruangan ini juga kosong mereka tidak ada di sini. Lalu, lalu di mana mereka? Hmm. Jangan-jangan mereka berdua melarikan diri. Iya, aku melihat kelakat yang kurang baik. Oh, sekarang aku baru tahu. Beberapa hari ini Ratan Canabak sangat mencurigakan. Dia seringkali berkuda mondar-mandir di sekitar istana. Waduh, celaka. Celaka. Aku harus segera melaporkannya kepada Gusti Ramapati. dari sini. Kita bisa menggunakan tenaga binatang ini untuk membawa kita pergi dari kota Raja Majapahit. Nampaknya kuda ini cukup kuat, Ratanja. Iya. Mudah-mudahan saja dia cukup kuat membawa kita lari. Apakah keadaan kita sekarang sudah aman, Ratanja? Sama sekali belum. Kita masih harus melewati satu pintu gerbang lagi. Pintu gerbang samping kiri alun-alun. Dan mudah-mudahan saja Prajurit-prajurit menjaga pintu gerbang tidak mencurigai kita. Uh, ah, Ratanja, Ratanja. Uh, ah, ada apa Prasini? Ah. Mengapa, mengapa suaramu gemetar? Kau takut? Iya, terus terang, aku merasa sedikit ketakutan. Apakah pelarian ini akan berhasil, Ratanja? Siapa bisa memastikannya? Sekarang kita sedang berusaha Mudah-mudahan saja kita berhasil. Kalau tidak, ya, aku sendiri tidak tahu nasib apa yang akan menimpa diri kita berdua. Kau adalah seorang wanita persembahan. Kau adalah seorang wanita terpilih. Hanya Gusti Prabu Jaya Negara yang berhak menyentuh tubuhmu. Dan sekarang, dan sekarang aku mencoba membawamu lari dari Majapahit. Sebenarnya ini tindakan gila. Ini perbuatan orang yang setengah tidak waras. Ah, tapi aku berani melakukannya untukmu. Karena kau terus mendesak. Karena kau merintih-rintih di depanku. Ya, aku terpaksa berada sini. ini. Ah, Tanja, aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam perkaraku ini. Dan aku tidak bermaksud membuatmu susah. Sudahlah, semuanya sudah terlanjur. Sudah kepalang basah. Kita sudah berada di luar tembok benteng kota Raja Majapahit. Dan kita harus meneruskan niat kita. Nah, Natanja? Iya. Kalau sekiranya kau ragu-ragu, biarlah aku meneruskan pelarian ini sendirian. Kau tidak usah menyertai menyertaiku lagi. Tidak bisa begitu, Brarsini. Kau tidak akan bisa melarikan diri tanpa aku. Kau belum tahu suasana di sekitar tempat ini. Kau pasti akan tertangkap nanti. Tapi Ratanja, aku aku kasihan padamu. Kau terpaksa melibatkan diri. Kau mengapa kau berani sekali menempuh bahaya ini bersamaku? Ya, entahlah Prasini. Aku sendiri tidak tahu. Aku tiba-tiba merasa kasihan padamu. Aku tidak rela kau menjadi wanita persembahan. Beberapa malam ini, aku hampir tidak bisa tidur karena memikirkanmu. Aku menimbang-nimbang. Sulit sekali rasanya membuat keputusan itu. Tapi, akhirnya aku menempuh jalan ini. Nah, dari sini, ayolah, kita tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit di rumah kediaman Gusti Ramapati belum tahu apa yang akan terjadi. Dengan begitu, kita memperoleh kesempatan yang cukup leluasa untuk meninggalkan istana ini. Ayo Prasini, naiklah. Batanca. Ya. Kau baik sekali. Ah, cepat naiklah. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Ah, bagaimana? Kau sudah siap Prasini? Aku akan segera melarikan kuda ini. Batanca. Ya. Bolehkah aku mendekat pinggangmu? Aku takut, aku takut terlempar ke jalanan kalau kuda ini nanti berlari kencang. Aku tidak ingin melihatmu terlempar ke jalanan. Panji, kau jangan membuat laporan yang tidak-tidak. Coba ulangi sekali lagi, ha? Huh? Ampun Gusti Ramapati. Apa yang baru saja hamba laporkan bukanlah mengada-ada. Hamba datang ke ruangan bilik Ratanca dan ruangan itu kosong. Rantanca tidak ada. Demikian pula ruangan bilik Praharsini. Hamba yakin mereka berdua secara diam-diam merencanakan sesuatu, Gusti Ramapati. Apa kau sudah mencari ke tempat yang lain? Ampun, Gusti. Hamba sudah menanyakannya kepada beberapa orang prajurit jaga. Dan mereka tidak melihatnya. Demikian pula hamba sudah menanyakannya kepada beberapa orang umban. Tidak ada seorang pun di antara mereka melihat Ratanca ataupun Praharsini, Gusti. Ketika Panji Ketawang mengulangi laporannya perihal Ratanca dan Praharsini, pada saat itulah Rawadeng dan Rayuyu datang tergopoh-gopoh. Hanya apa Rawadeng? Rayuyu, iya, iya. mengapa kalian datang tergopoh-gopoh? Ha? Ampun Gusti. Beberapa orang prajurit jaga menemukan seutas tambang yang terkait di tembok benteng Gusti. Tambang? Benar Gusti. Inilah tambangnya Gusti. Lihatlah Gusti. Di bagian ujungnya dipasang besi melengkung alat untuk mengkait Gusti. Hmm, pasti alat ini dipergunakan untuk melarikan diri. Hmm? Benar Gusti. Pasti ada salah seorang penghuni rumah kediaman Gusti berusaha untuk melarikan diri. Kalau begitu benar apa yang dilaporkan Panji Ketawang, Ratanca. Hmm. Jelas Ratanca dan Prahara sini berusaha melarikan diri. Cepat Yuyu Rawadeng, kejar mereka. Bawalah beberapa orang prajurit, tangkaplah Ratanca dan Prahara sini. Berhenti! Berhenti dulu! Kalian tidak bisa melewati pintu gapura ini sebelum kami periksa. Aku mendapat tugas dari Gusti Ramapati, prajurit. Tugas apa? Malam-malam seperti ini, kalian ditugaskan apa, ha? Aku harus membawa orang ini keluar dari Majapahit. Dia sedang sakit keras. Aku harus segera menolongnya, prajurit. Siapa orang itu? Coba suruh turun. Aku akan melihatnya. Tidak bisa, prajurit. Kami terburu-buru. Kalau aku terlambat memberikan pertolongan, apakah kau mau bertanggung jawab? Maaf, aku belum bisa mempercayai kata-katamu. Kau harus tetap tunggu di sini. Ada apa, ha? Siapa mereka ini? Mereka mengatakan bahwa mereka mendapat tugas dari Gusti Ramapati. Orang yang duduk di belakang kuda itu katanya sedang sakit. Hmm, Tuan Ratanca. Bukankah, bukankah Tuan adalah Tuan Ratanca? Iya, benar prajurit. Akulah Ratanca. Syukur kalau kau mengenaliku. Cepat prajurit, katakan kepada temanmu itu bahwa kami harus segera sampai di tempat yang kami tuju. Kami terburu-buru. Kami sedang menjalankan tugas dari Gusti Ramapati. Hmm, tugas apakah gerangan Tuan Ratanca? Maaf prajurit, aku tidak bisa mengatakannya kepada kalian. Ini adalah tugas rahasia. Tugas ini sangat penting. Dan aku harus segera menyelesaikannya dengan baik. Wah, bagaimana ya? Jelas dia adalah Tuan Ratanca. Kita tidak bisa menahan beliau. Apa benar beliau adalah Tuan Ratanca? Jelas. Beliau adalah Tuan Ratanca. Kalau kita berani menahan beliau, dan ternyata beliau sedang mendapat tugas dari Gusti Ramapati, kita bisa celaka. Ah, lebih baik kita lepaskan saja. Ah, kalau begitu, baiklah. Maaf Tuan Datanca hamba belum mengenali Tuan. Maaf kalau hamba terpaksa berbuat yang kurang sopan kepada Tuan. Oh, tidak apa prajurit, karena kau belum mengenali aku, maka kau tidak dapat disalahkan. Sekarang cepat, minggirlah kalian. Aku mau lewat. oh, silakan Tuan, silakan Tuan Ratanca. Yeah, yeah, yeah. Kau benar-benar yakin bahwa orang itu adalah Tuan Ratanca? Mataku masih awas dan ingatanku masih cukup baik. Dia adalah benar-benar Tuan Ratanca. Hah, sudahlah. Tuan Ratanca adalah orang kepercayaan Gusti Ramapati. Beliau tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak. Kita harus mempercayainya. Tapi mau apa Tuan Ratanca berkuda malam-malam begini? Ah, mencurigakan sekali. sini, Prahrsini, sini. sekarang kita sudah berada di luar perbatasan kota Raja Majapahit. Ah, aku takut sekali, Ratanja. Dua orang prajurit itu tadi sepertinya mencurigai kita. Yang penting kita dapat lolos. Ah, aku merasa lega, Ratanja. Iya. Kita berhasil meloloskan diri dari istana Majapahit. Bukankah keadaan kita sekarang sudah jauh lebih aman? Belum Prasini. Sekarang kita harus mencari tempat persembunyian. Besok pagi, istana Majapahit akan kikir Dan Gusti Ramapati pasti akan menugaskan prajurit-prajuritnya untuk mencari kita. Uh, di mana kita akan bersembunyi, Ratanca? Iya, di mana saja. Sekarang kita tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Barangkali kita akan tinggal di tengah-tengah hutan atau di dalam gua. Yang penting aman. Mungkin kita bisa bersembunyi di desa kelahiranku. Sebaiknya kita pergi ke desa buaya bang, desa kelahiranku. Jangan, Prasini. Aku takut Gusti Ramapati menyuruh prajurit-prajuritnya menggerebek desa kelahiranmu. Kalau kita pergi ke desa Buaya bang, sama halnya kita menghampiri moncong-moncong buaya. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan soal itu. Ikuti saja aku. Kita pasti akan mendapatkan tempat persembunyian yang aman. Paling tidak untuk sementara waktu. bukan di situ, ah. Oh, oh, Tuan Rawedeng. Oh, ampun Tuan. Ka kami kami sedang berjaga-jaga, Tuan. Kalian harus bekerja dengan baik. Kalian harus berdiri di sini, bukan di sana itu, di tempat gelap. Oh, iya iya, baik Tuan Rayuyu. Kami akan segera memperbaiki kesalahan kami. Prajurit, kami mencari seorang pelarian. Apakah kau melihatnya? Pelarian? Iya. Latanca melarikan diri bersama seorang gadis. Apakah dia melewati gapura samping ini ya? Oh, iya Tuan Rawedeng. Baru saja dia melewati gapura ini. Dia berkuda bersama seorang temannya, laki-laki. Benar apa yang kau katakan, prajurit? Ratanca. Ah, kami mencari Ratanca, prajurit. Dia telah melarikan diri. Benar kau telah melihatnya? Uh, benar Tuan Rayuyu. Uh. Oh. Kami melihat sendiri. Tuan Ratanca berkuda bersama salah seorang temannya melewati pintu gapura samping ini. Uh, belum lama Tuan Rayuyu, baru saja. Ah, goblok! Mengapa kau tidak menahan mereka? Eh? Ayo Rayuyu, kita susul mereka. Yeah, yeah. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois.